wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang begitu gamblang bahwasanya hakikat dari kehidupan dunia ini tidaklah sebagaimana yang kadangkala dipahami oleh diri kita bahwasanya manusia hidup di dunia ini kadangkalanya kita memahami dalam waktu yang panjang yang begitu lama sehingga kita pun hanyut dalam manisnya, silaunya kehidupan dunia, kenikmatan dunia hingga lupa diri, lalai dari kehidupan manusia yang sebenarnya yaitu akhirat. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang akhirat wal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Itulah kampung halaman kita sebenarnya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang hakikat dari kehidupan dunia ini. Qala Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Sungguh tidaklah kalian sebenarnya hidup di dunia ini hanyalah Sebentar, sekejap saja. Kalau seandainya kalian itu mengetahui akan hal tersebut. Sekejap. Sejenak saja. Oleh karena itu, Allah dalam ayat yang lainnya pun menyatakan, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw tatkala mereka melihat akhirat tersebut mereka pun menyadari bahwasanya kehidupan mereka di dunia tersebut hanya seakan-akan di saat pagi saja atau sore hari saja sebentar saja Tidak terasa. Kita pun mengalami yang demikian. Dulu kita masih digendong-gendong tatkala kecil, balita. Tapi tanpa kita sadari saat ini kita sudah menggendong anak. Tanpa terasa kita pun sudah menggendong cucu. Begitu cepat waktu itu berjalan dan berlalu. Lantas, tatkala kita mengetahui, menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sejenak saja. Maka kita pun bijak, cermat dalam memanfaatkan dan menggunakan waktu detik-detik kehidupan kita di dunia ini. Kematian itu bukan hanya datang pada orang yang sudah tua atau orang yang sakit-sakitan. Bahkan anak kecil pun bisa. Terlebih dahulu, maut mendatanginya. Ima dengan kecelakaan atau perkara yang lainnya. Jadi, tidak pernah kita merasa aman. Ketika kita menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sejenak saja, maka kita berupaya untuk cermat dalam memanfaatkan, menggunakan, menghabiskan waktu tersebut. Karena ini adalah suatu kenikmatan yang datangnya dari Allah dan pasti akan Allah minta jawabannya. Allah tegaskan wa ma bikum min ni'matin Allah dan segala kenikmatan yang kalian dapatkan, kalian nikmati, kalian habiskan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan dalam ayat yang lainnya, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Dan kemudian kalian itu pasti akan ditanya tentang setiap kenikmatan, yang kalian nikmati. Dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazalu qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta tusalu hatta tusalu an arba hatta yusalu an arba an umrihi Bima nah. Tidak akan bergeser Kaki Seorang Hamba pada hari kiamat Hingga dia itu akan ditanya Tentang Empat perkara Salah satunya tentang umurnya buat apa saja dia habiskan dia gunakan kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim wa ya'tihi yaumal qiyamati farda dan setiap manusia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan yauma tubul sarair fama min quwwati pada hari kiamat tersebut pada hari akhir tersebut setiap yang tersembunyi yang dirahasiakan oleh setiap insan sepintar-pintar serapat apapun dia menyembunyikan segala sesuatu maka pada hari kiamat kelak pasti akan Allah tampakkan itu semua Famalahu min quwwati wala nasir. Dan pada hari itu tidak ada sedikit pun kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba dan tidak ada sedikit pun penolong bagi dirinya. Walaupun dulu di dunianya dia orang yang begitu hebat. Mempunyai backingan di sana, di sini, tidak ada sedikit pun yang berani mengganggu Tapi pada hari kiamat tersebut tak berdaya. Dan pada hari tersebut Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut seorang hamba akan lari kabur, tidak peduli, cuek dengan kondisi ibunya, orang yang sangat dia cintai. Wa, wa ummi wa abi dari umi ibunya, uminya dan dari abinya, ayahnya tidak peduli dikarenakan dahsyatnya pada kondisi tersebut. Wa sahibatihi yauma firul mar'u min akhi. Dia akan lari dari ibunya dan saudara-saudaranya. Yang dahulunya di dunia susah ditanggung bersama, bahagia dinikmati bersama-sama, ceria kita nikmati bersama. Tidak berlaku yang demikian itu. Was Seorang hamba akan lari dari saudaranya. Wa ummi wa abih dan dari ibunya dan ayahnya. Dan dia akan lari dari sahabat terbaiknya. Dan anak-anaknya. Jadi jangan sampai dikarenakan manusia itu menghalangi kita dari keriduan Allah. Dan jangan sampai dikarenakan manusia membuat kita terjerembab dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Pada hari kiamat masing-masing berlepas diri, tidak peduli. Tidak akan bermanfaat yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Umar tersebut dalam hadis yang sebelumnya itu akan Allah tanya. Allah minta pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tarakulla ummatin jathiyah." Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Dan engkau wahai Muhammad melihat pada hari tersebut setiap umat itu akan berlutut di hadapan Allah Azza wa Setiap umat akan diberikan sebuah kitab. Yang mana kitab tersebut yang tiku alaikum bil haqq menjelaskan segala sesuatu yang telah kita upayakan. Di masa-masa kehidupan tersebut, semuanya tercatat dengan rapi dan akan diberikan, ditampakkan kepada kita. Tuh. Dan kita semua akan diminta pertanggung jawabannya kita akan diminta pertanggung jawabannya. Kita tatkala dipanggil mungkin bila disebabkan melakukan kesalahan oleh atasan kita atau oleh guru kita ketakutan, khawatir tergoncang hati jiwa kita di saat melakukan kesalahan, takut akan mendapatkan akibat yang buruk. Ini akhirat lebih dahsyat lagi. Hada kitabun yantiqu alaikum bil inna kunna nastansikhu ma kuntum Maka kami akan memberikan balasan atas segala sesuatu yang telah kalian lakukan, kalian upah, upayakan. Jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sehingga kita bijak dalam melakukan menggunakan setiap detik-detik kehidupan kita ini. dengan waktu yang terbatas dari kehidupan kita ini. Kita berupaya untuk semaksimal mungkin melakukan berbagai macam kebaikan dan kokoh di atas kebenaran. Sebagaimana itulah kondisi dari salafun soleh kita, dari para salaf kita. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang mana Allah jadikan tolak ukur pengikutan kita kepada mereka, bagusnya pengikutan kita terhadap mereka, itu Allah jadikan tolak ukur untuk seorang hamba bisa dimudah, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan anshar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita harus mengetahui bagaimana keseharian contoh yang diberikan oleh para sahabat dalam melakukan berbagai macam ketaatan, kebaikan untuk meraih keriduan Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan hal tersebut. Tawallu wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfaqun. Allah menjelaskan tentang kondisi sahab suara para sahabat. Bagaimana kebaikan itu di hadapan mereka? Mereka memposisikan kebaikan tersebut dalam kehidupan mereka. Begitu mulia dan agung kebaikan tersebut. Allah jelaskan kisahkan hal tersebut dalam surat At-Taubah. Mereka berpaling wa ainuhum tafidu minad dam'i hazanan dan bercucuran air mata mereka disebabkan apa kesedihan yang begitu mendalam disebabkan apa kesedihan yang begitu mendalam hazanan alla yajidu ma yunfakun dikarenakan mereka tidak bisa ikut melakukan kebaikan yaitu tidak bisa ikut dalam berjuang bersama Rasul di medan perang dikarenakan tidak ada mendapatkan tunggangan yang bisa membawa mereka ke dalam medan perang. Bercucuran air mata mereka. Dikarenakan terlewat kebaikan dari diri mereka. Kebaikan tersebut tidak bisa mereka tunaikan, mereka realisasikan hingga bercucuran air mata dikarenakan fatat kebaikan tersebut berlalu dalam kondisi mereka tidak bisa merealisasikannya. Betul-betul kesedihan yang mendalam. Inilah jejak-jejak dari generasi terbaik. Sudah sejauh mana kita? mana tapi kebaikan dan kebenaran sebagaimana mereka radhiyallahu anhum menetapi itu semua Sudah sejauh mana kita? Rasul pun telah memberikan contoh yang terbaik. Bagaimana beliau beribadah hingga bengkak-bengkak kakinya dan bagaimana para sahabat menetapi syariat ini menetapi kebaikan dan kebenaran walaupun harus mengorbankan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan orang-orang tercinta, walaupun harus mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Mereka tinggalkan itu semua. Sudahkah kita menjadikan kebaikan dan kebenaran tersebut suatu perkara yang agung. Dan kita berlomba-lomba sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabat. Walaupun mereka miskin, tapi mereka tidak mau kalah dari saudara-saudaranya yang kaya yang lainnya. Sehingga mereka pun bertanya kepada Rasul, suatu amalan yang dengan itu mereka pun tidak tertinggal dari sahabat-sahabat mereka yang lain yang kaya. Maka Rasul pun mengajarkan kepada mereka amalan-amalan yang mana mereka bisa berlomba dengan saudaranya yang lainnya yang kaya. Kemudian ketika sahabat yang kaya tersebut mengetahui amalan tersebut, mereka pun berlomba-lomba. Tidak mau tertinggal. Kemudian kita pun berupaya di saat kita mengetahui kehidupan itu sesaat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Mathali wa mathalu dunya kamathali rajulin kamathali raqibin, dhalla tahta syajaratin Sumaroha watarokaha. Permisalanku dengan dunia, permisalan kehidupanku ini di dunia ini bagaikan seseorang eh, pengembara atau seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian dia pun menemukan tempat berteduh. Maka dia pun berteduh, beristirahat sejenak mengembalikan segenap ke kemampuan dan kekuatannya untuk melanjutkan perjalanannya untuk bisa sampai ke kampung halamannya. Sebagaimana kita tatkala melakukan perjalanan yang begitu panjang, beristirahat nggak mau berlama-lama, berupaya sekedarnya saja. Yang penting bisa mengembalikan kemampuan kekuatan untuk secepatnya sampai ke tujuan. Dan akhirat itu kampung halaman kita, tujuan kita. Rasul pun menjelaskan, bagaikan seseorang yang berlindung sejenak di bawah pohon yang teduh, kemudian setelah itu sejenak saja, maka setelah itu pun dia pun meninggalkan pohon tersebut. Sekilas, sebentar saja. Maka kita berupaya untuk meninggalkan berbagai macam perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan hal tersebut akan menjadi bencana buat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man jaa'a bi sayyi'ati fakubat wujuhuhum fin nar." Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Barang siapa yang datang dengan kejelekan maka di akhirat kelak dia akan disungkurkan di atas wajahnya di dalam neraka tersebut. Berkata Imam Asadi sadi atau Asyadi dalam menafsirkan ayat tersebut ketika menjelaskan as-sayyi'ah ismul jins yashmalu kullu sayyi'ah isim jins yang mencangkup seluruh kejelekan. Maka kejelekan tersebut tempat kembalinya adalah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai Allah dan Allah telah memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam perkara ini dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, Ya Bani Adam, la yaftinannakumu syaitan, kama akhraja bawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah terperdaya, tertipu. Kalian diperdaya, ditipu oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. membahayakan. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa budiya al-kitab, wa budiya al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yakulun wa yakulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan pada hari tersebut diberikan kitab-kitab dan orang-orang yang jahat, yang jelek mereka pun berkata, "Celakalah kami. Duhai, kitab apakah ini?" Tidaklah meninggalkan tidaklah sesuatu perkara yang kecil maupun yang besar kecuali pasti akan tercatat Jadi jangan meremehkan sekecil apapun setiap kejelekan tersebut. Jangan tidak ada ya kita berupaya menjadikan Allah sebagai pengawas kita. Dikarenakan semua yang sekecil apapun yang kita lakukan itu akan tercatat dari berbagai macam kejelekan Layuk tidaklah sesuatu perkara yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya itu tercatat dengan rapi, lengkap, tidak luput sedikit pun. Maka tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan terperdaya. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal akan diminta pertanggungjawabannya dan akan dibalas. Oleh karena itu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu Hisaplah diri-diri kalian sebelum kalian itu dihisap Hitunglah dari berbagai macam apa yang sudah kita upayakan dari berbagai macam kebaikan maupun kejelekan sebelum nanti mumpung di dunia masih ada kesempatan untuk beramal apalagi saat ini kita berada diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu maka digunakan semaksimal mungkin Jangan terperdaya oleh tipu daya syaitan. Dikarenakan kejelekan itu akan mendatangkan kejelekan berikutnya. Sehingga jangan bermudah-mudahan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan kedustaan, satu kejelekan itu akan mendatangkan kepada al-fujur. Kejelekan-kejelekan yang banyak yang lainnya. Beliau radhiyallahu anhu melanjutkan, hisaplah diri kalian, hitung-hitunglah. Ketika mumpung kalian masih ada di dunia, masih ada kesempatan untuk beramal. Sebelum kalian nanti di akhirat dihisap. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Wazinu qabla antuzayyanu. Dan hitunglah amal-amal kalian sebelum amal-amalan kalian tersebut dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. wa ta'ahhabu lil ardil akbar dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari yang besar yaitu hari kiamat. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu fi ma tarakt dan tatkala ajal itu mendatangi seorang hamba maka berseruhlah dia wahai Rabb kami kembalikanlah kami di dunia agar dengan sebab itu kami bisa beramal soleh. Berkata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, ayat tersebut menjelaskan tentang lil muhaddarin menjelaskan tentang orang-orang yang di saat itu hadir ajalnya indal maut ajal itu datang padanya minal kafirin wal mufarritin fi amrillah dari karangan orang-orang kafir maupun orang-orang yang lalai dalam merealisasikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla maka mereka pun berangan untuk bisa dikembalikan lagi ke dunia. Berkata Ibnu Katsir, lius lihu maaf sadahu fi muddati hayati untuk memperbaiki apa yang telah sebelumnya dia rusak sepanjang kehidupannya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal yang tidak ada lagi manfaat pada waktu tersebut. Termasuk orang-orang yang sengsara yang hanya menanggung derita disebabkan adab yang pedih. Maka kita cermat dalam memanfaatkan setiap waktu dari detik-detik kehidupan kita ini agar termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah masukkan di dalam surganya dan diselamatkan dari berbagai macam azab neraka, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita berusaha untuk memanfaatkan setiap waktu kehidupan kita yang tersisa ini untuk menetapi kebaikan dan kebenaran dan meninggalkan berbagai macam kejelekan dan kemungkaran dan juga penyelisian syariat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan likullin darajatun mimma amilu. Maka bagi setiap dua kedudukan itu yaitu dari perkara dari surga dan neraka itu maka mereka mempunyai tingkatan-tingkatan disesuaikan dengan sejauh mana apa yang telah mereka usahakan upayakan dari berbagai macam kebaikan maupun dari berbagai macam kemungkaran. Maka kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam menetapi kebenaran dan kebaikan ini hingga kita bisa dikumpulkan bersama orang para nabi, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang saleh di surganya kelak. Subhanallah, ini mungkin sedikit yang bisa Anda sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya disebabkan apabila ada yang kurang, disebabkan terbatasnya kurangnya ilmu yang Anda miliki. Semoga bisa menjadi pengingat buat diri Anda pribadi dan bisa bermanfaat buat ikhwan sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.